tinggalkan tempat ini. Tunggu kamera, aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Woi, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Kabut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Eh, ini semua. Kau keluar dari desa. diselingi pula tawa ria penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas oh, celaka. Ulan dari di bawah lari Mak Rompang. Oh, iya iya iya. dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Ana Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada Wulandari. Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Oh, oh, jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas itu Ikutilah episode ke-11 Permata Merah Delima Permata Merah Delima Permata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 Dia pesan kapak perunggu pada seorang pandai besi, dan kapak itulah nanti yang akan dia jual kepada Kisabrang dengan harga yang mahal. Namun sayang, di tengah jalan, ketika dia pulang dari rumah pandai besi tersebut, Ulung telah dicegat oleh Mak Rompang. Bahkan Ulung dikejar-kejar oleh Mak Rompang. Karena Mak Rompang ingin menepati janjinya dengan membunuh Ulung. Ketika Ulung sudah sampai di rumahnya, dia cepat-cepat mengurung diri dalam rumah. Seluruh pintu dan jendela dia tutup rapat-rapat sehingga mungkin seekor semut pun tidak akan bisa masuk. Namun entah bagaimana, tiba-tiba saja pintu rumahnya terbuka. Seolah-olah pintu itu ada yang mendorongnya dari luar. Lalu Mak Rompang dengan tiba-tiba pula sudah hadir di dalam rumah Ulung. Sehingga terjadilah hal yang sangat mengerikan. Ulung mati dengan luka yang menganga di lehernya. Luka itu disebabkan oleh tusukan sepuluh kuku-kuku panjang Mak Rompang yang tajamnya bagai mata golok. Kisabrang, Kisabrang. Apa? Eh, kenapa kau cemas begitu, Suni? Ada kabar buruk, Kisabrang. Eh, kabar buruk bagaimana? Ulung tewas di rumahnya. Hah? Betul, lehernya robek seperti ditusuk senjata tajam. Siapa yang bilang begitu padamu? Ki Kantar. Eh, tukang besi itu? Ah, mana dia? Ada di luar. Suruh masuk. Iya, Ki. Pasti musuh-musuh si Ulung yang membunuhnya. Uh, atau orang-orang Gandini yang membunuh Ulung. Uh, iya, pasti orang-orang Gandini. Karena mereka tahu bahwa Ulung aku suruh mencari kapak perunggu. Tapi dari mana mereka tahu kalau aku menyuruh Ulung mencari kapak perunggu itu? Saya datang menghadap eh, Ki Sabrang. Uh, duduklah, Kikantar. Kantar. Terima kasih Kisabrang. Betul Ki Kantar. Berita tentang kematian Ulung itu? Benar Ki. Uh, di mana Ki Kantar temui mayat Ulung? Di rumahnya Ki. Saya kebetulan mau menemui Ulung. Karena tadi malam Ulung datang ke tempat saya memesan sebuah senjata. Senjata? Ah, untuk apa? <sighs> Entahlah Ki. Saya tidak tahu. Tapi dia minta dibuatkan sebuah senjata yang ampuh. Senjata itu terbuat dari perunggu. Dari perunggu? Benar, Ki. Saya datang ke rumah Ulung untuk menyampaikan padanya bahwa segala macam besi sudah tidak ada di desa ini karena sudah habis dijual ke Tegal Sari. Ah, berita buruk, Ki Kantar. Jadi, Ulung memesan senjata perunggu kepadamu. Benar, Ki. Senjata itu berupa kapak perunggu. Benar, Ki. Ah, kurang ajar si Ulung. Kurang ajar. Kenapa Ki Berang? Apakah saya salah? Tidak. Kamu tidak tahu apa-apa. Terima kasih, Ki. Tapi rasanya si ulung itu dirampok orang. Uh, dirampok? Iya, Ki. Karena uangnya berceceran sepanjang jalan menuju rumahnya. Uh, dirampok orang? Hmm, iya, iya. iya. Eh, sekarang pulanglah. Iya, Ki. Saya permisi. Uh. pungut uang ulung yang berjajaran itu. Jadi, bagaimana kita perang? Aku sudah ditipu oleh si ulung. Tapi ya baguslah, dia sudah mati. Cuma aku jadi rugi banyak. Bahkan yang paling membingungkan aku sekarang ini bahwa aku harus mencari senjata pusaka yang ampuh untuk menjaga diri dari serangan orang-orang Tegal Sari. Kenapa Kisabrang tidak pesan saja senjata yang ampuh pada Kikantar tadi? Bukankah dia seorang pandai besi? Dia hanya bisa membuat arit, Suni. Bukan membuat senjata yang sakti. Tapi kata orang, dia juga bisa membuat senjata yang sakti. Bahkan Kirakso dulu pernah memesan sebilah kris padanya. Siapa yang bilang begitu? Kiwista pernah bilang begitu padaku. Kiwista? Wah, sudah lama juga kecoa itu tidak muncul kemari. Uh, kemana dia, Suni? Entahlah. Mungkin karena dia tidak pernah dipedulikan oleh Kisabrang maka dia tidak pernah lagi muncul ke rumah Hah, ini. Aku memang tidak butuh dia. Uh, tapi sekarang aku butuh dia. Aku butuh menyuruh dia mencarikan senjata ampuh untuk menjaga diriku. Uh, apakah memang mendesak begitu kebutuhan Kisabrang untuk memiliki senjata ah, itu? Kamu itu perempuan, mana tahu urusan laki-laki. Pengawal! Kilurah memanggil saya? Cari Kiwista dan suruh kemari. Sekarang, Kilurah? Iya, sekarang. Ah, baik, Kilurah.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 Apa kabar Kiwista? Ada berita penting yang Kiwista bawa dari Mentirin? Ada, ada. Silakan duduk dulu, Ki. Uh, ya, terima kasih. Nah, berita apa yang Kiwista bawa dari sana, Ki? Ki Sabrang sedang bersiap-siap untuk mempertahankan diri dari serangan Tegal Sari. Serangan Tegal Sari? Iya. Siapa yang bilang bahwa kami akan menyerang? Uh, entahlah. Tapi Ki Sabrang mulai cemas. Kini dia sedang mencari senjata yang ampuh untuk melindungi dirinya bila serangan itu benar-benar terjadi. Apakah pasukan Mentilin masih sekuat dulu? Pasukan Mentilin sudah rusak. Mereka boleh dibilang bukan prajurit andalan lagi. Mereka hanyalah orang-orang yang kerjanya hanya mondar-mandir di sepanjang jalan desa. Oh, iya. Senjata apa yang dicari Kisabrang untuk menjaga dirinya? Aku dengar senjata yang dicarinya itu adalah sebuah kapak perunggu. Kapak perunggu? Iya. Dari mana dia tahu ada senjata ampuh berupa kapak perunggu? Ah, entahlah, Batara. Katanya melalui mimpi. Apakah dia berhasil mendapatkan kapak perunggu itu, Ki? Tidak. Kapak perunggu itu tidak akan bisa didapatnya. Kau tahu mengenai kapak perunggu itu, Batara? Iya. Karena aku pernah memiliki senjata itu. Tapi kini senjata itu sudah musnah. Sudah tidak ada lagi kampuhannya. Oh, begitu. Tapi aneh. Kisah Brang bisa bermimpi tentang kapak perunggu. Ah, Sebaiknya kalau memang Tegal Sari akan menyerbu Mentilin. Sekaranglah saatnya, Batara. Saat yang aku anggap tepat. Percuma, Ki. Buat apa kita serbu desa kita sendiri? Karena yang akan sengsara pasti sanak saudara kita juga. Tapi, bukankah Tegal Sari akan menyerbu Mentilin? Aku rasa tidak. Tapi entahlah. Kalau Kiludira akan membalas dendam pada Kisabrang. Karena Kiludira sudah diperlakukan sangat tidak bersahabat oleh Kisabrang. Ki Sabrang itu memang manusia serakah, Batara. Sehingga dia tidak peduli pada siapapun. Kalau dia punya kesempatan, Sri Baginda Maharaja pun mau dia singkirkan dari tahta kerajaan. Aku juga heran, Ki Wista. Kenapa di dunia ini ada orang seperti dia itu? Ah, entahlah. Aku cuma berharap orang semacam dia segera ada yang menyingkirkannya. Semua orang ingin menyingkirkannya, Ki Hanya kesempatan yang bagus belum muncul untuk melaksanakannya. Semoga kesempatan itu datang dengan cepat, sehingga kita semua merasa lega. Ah, oh, Kiludira. Ah, oh, ada tamu rupanya. Ini Ki. Ini Ki Wista berasal dari Mentilin. Ah? Mentilin? Apa aku tidak salah dengar? <laughs> Betul, Ki Ludira. Aku baru datang dari Mentilin. Oh, berani betul kau datang kemari, Ki Wista. Pasti kau menyelidiki tentang aku. Ah, maaf, Ki. Tampaknya Ki Ludira mencurigai aku. Aku bukan saja curiga Ki Wista. Tapi aku siap menghukum Ki Wista di sini. Uh, uh, uh. Nah, katakan padaku. Apa keperluan Ki Wista datang kemari? Uh, uh, Ki Ludira pasti salah sangka pada aku. Aku hanya ingin tahu apa maksud Kiwista datang kemari. Uh, maaf, maaf Ki Sarungkanlah keris Ki ini. Kiludira salah duga. Betulkah kata-katamu itu, Batara? Betul, Ki. Walau Kiwista ini orang Mentilin, walau Kiwista ini adalah wakil lurah di Mentilin, tapi dia sama dengan aku. Kiwista sangat membenci Ki Sabrang. Bahkan sudah sejak dulu Kiwista membenci Ki Sabrang, sehingga Kiwista sering menemuiku untuk memberikan berita perkembangan Mentilin. Bahkan Kiwista sudah tidak tahan pada sikap Ki Sabrang di sana, sehingga Kiwista mengusulkan supaya kita serbu saja desa Mentilin. Bagus. Hah. Aku sangat setuju kalau kita serbu desa itu. Karena semakin hari aku pikirkan, semakin meluap dendamku pada Kisabrang. Ah, kapan pasukan kita siap menyerbu desa itu, Batara? Kalau ditanya kesiapan pasukan kita, setiap saat sebenarnya kita sudah siap. Namun tentu bukan tujuan kita sebenarnya menyiapkan pasukan untuk berperang dengan Mentilin Kiludira. Kita bersiap untuk menghadapi Singasari. Aku ingin menghancurkan Mentilin. Aku ingin menghancurkan Kisabrang. Dendam Kiludira sama dengan dendam yang aku tahan selama ini. Tapi aku ingin menyelesaikan persoalan ini langsung dengan Kisabrang. Bukan melibatkan seluruh rakyat desa Mentilin. Karena mereka tidak tahu apa-apa. Bahkan, kalau kita sampai berperang melawan Mentilin, maka yang akan untung adalah orang-orang Singasari. Mereka akan gembira, karena kekuatan yang kita punyai kita habiskan untuk menghancurkan saudara-saudara kita sendiri. Ah, ah, kau benar, Batara. Kau benar. Kita tidak boleh menyelesaikan persoalan ini dengan melibatkan seluruh pasukan kita. Hmm, baiklah. Aku akan selesaikan persoalan ini secara pribadi dengan Kisabrang. Juga aku akan selesaikan persoalan ini secara pribadi dengan Raden Wangsa Dirja. Karena kedua orang ini yang akan menggantungku di mentilin. Ah, maaf Kiwistan. Aku begitu dendam pada Kisabrang. Sehingga siapa saja yang berasal dari sana, serasa darahku mendidih mendengarnya. Ah, mari Kiwistan, kita ke pendopo. Kita duduk di sana sambil minum-minum hangat.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 Kisabrang, saya datang menghaturkan sembah. Ah, apakah kau tahu sekarang hari sudah siang pengawal? Tahu Kisabrang. Kurang ajar. Aku menyuruhmu kembali kemari tadi malam, bukan siang hari begini. Apa saja kerjamu? Hah? Kemana saja kamu? Kiwista tidak ada di rumahnya Kisabrang, sehingga saya mencarinya berkeliling desa. Itu sebabnya saya terlambat datang kemari, ah, Ki. Mana Kiwista? Suruh dia masuk kemari. Kiwista tidak bisa saya temui. Ki Wista tidak ada di desa ini, Kisabra. Kurang ajar. Untuk apa kau datang kemari kalau Ki Wista tidak bisa kau cari, ha? Uh, maaf, Kisabrang. Saya sudah mencarinya. Tapi memang Ki Wista tidak ada di desa ini. Sehingga pesan Kisabrang tidak bisa saya sampaikan. Sekarang kau harus mencarinya kembali. Kalau tidak bertemu, kau akan aku bunuh. Baik, Ki. Saya permisi. Pergi cepat. Iya, Ki. Kau lihat orang itu Batara? Iya, Kiludira. Dia pasti bukan orang Tegal Sari. Dia memang bukan orang Tegal Sari. Pantas gerak-geriknya mencurigakan. Kita tangkap dia. Biar saja Kiludira. Prajurit-prajurit Tegal Sari sudah aku latih untuk membekuk orang-orang yang mencurigakan. Nah, nah, nah, lihat itu. Dua orang prajurit telah menempelnya. Ya, bahkan kini kedua prajurit itu menggiringnya kemari. Bagus. Aku bangga mempunyai prajurit-prajurit yang mulai terampil seperti ini. Ah. Oh, orang itu pengawal Ki Sabrang. Betul, Ki Wista. Ah, betul, Batara. Aku kenal dia. Bagus. Pasti Ki Sabrang menyuruh memata-matai kita di sini. Kiludera, kami menangkap seorang yang tidak dikenal masuk ke desa ini. Hmm, ya. Kerja kalian bagus. Sekarang tinggalkan dia di sini. Kalian kembalilah ke tempat kalian. Baik, Permisi. Ya. Siapa namamu Kisanak? Uh, ah. Dan dari mana asalmu? Saya bernama Sinak. Saya berasal dari Mentilin. Apa perlumu masuk ke desa kami sore hari begini, ya? Maaf, Ki. Saya mencari Kiwista. Dan ternyata Kiwista ada di sini. Kau bohong! Pasti kau ditugaskan oleh Ki Sabrang memata-matai Tegal Sari. Uh, uh, tidak, Ki. Sungguh, sungguh tidak. Saya kemari memang mencari Ki Wista. Apa perlumu mencari aku, Ki Uh, tolonglah Ki Wista. Tolonglah Ki Wista kembali ke Mentilin. Kalau Ki... Kembali ke Mentilin? Kenapa begitu? Siapa yang menyuruhmu mencari aku? Tang. Hmm. Pasti laki-laki itu bermaksud buruk padaku. Uh, tidak Ki Wista. Malah Kisabrang sangat membutuhkan Kiwista. Rasanya aku tidak mau kembali sekarang, sinat. Aku akan kembali ke sana bila hatiku sudah tenang. Ah, kalau Kiwista tidak kembali, saya juga tidak berani kembali ke sana. Karena saya pasti akan dibunuh oleh Kisabrang. Oh, kau diancam begitu oleh Kisabrang? Benar, Ki. Tolonglah saya, Ki. Selamatkanlah nyawa saya. Oh, kau yakin orang ini bicara jujur, Batara? Kalau melihat wajahnya, Aku yakin dia tidak bohong. Kalau Ki Wista tidak datang ke Mentilin, saya juga tidak akan pulang ke sana. Saya pasti dibunuh oleh Kisabra. Baik, baiklah. Aku akan pulang bersamamu besok pagi. <laughs> Ki Wista, Ki Wista telah menyelamatkan nyawa saya. Ki Wista telah menyelamatkan hidup saya. Tapi ingat, Sinak, kalau kau bohong, maka kau yang akan aku bunuh. Ah, betul, betul Ki. Saya tidak bohong. Saya berani sumpah. Kau tahu persis apa keperluan Kisabrang memanggilku, Sinat. Tidak, Ki. Tapi rasa-rasanya Kisabrang ingin bicara masalah keamanan desa Mentile. Ingat, kau jangan bicara bahwa kita dari Tegal Sari. Iya, Ki. Eh, yuk. Itu si Andi, pengantin baru kan? Mm Kok udah loyo begitu ya? Andi, Andi. Halo pengantin baru.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 Kisabrang bahkan sudah bertolak pinggang di pintu gerbang menanti mereka, seolah-olah dia sedang menanti panglima perangnya kembali dari medan peperangan. Nah, pendengar yang berbahagia, marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya.